kita masuk pada nama nama Allah berikutnya itu asy-syakur wasyakir nama Allah asy-syakur dan asy-syakir menunjukkan juga sifat sifat perbuatan sifat-sifat fi'liyah semua nama Allah itu nama sekaligus sifat Asyakur disebutkan di dalam beberapa ayat seperti dalam surat Fatir liwafiyahum ujurahum wa yazilahum min fadlih innahu ghafurun syakur surat Fatir ayat 30 surat Fatir ayat 30 Kemudian disebutkan juga dalam ayat berikutnya, empat ayat berikutnya waqalu alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ayat ke-34-nya surat Fatir juga. Kemudian dalam surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 23. Wa qala ta'ala wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Innallaha ghafurun syakur. Surat Syura. Asy-Syura. Surat ke-42. Kemudian terakhir disebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat terakhir ayat ke-17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Ini nama Allah Asy-Syakur. Ada berapa tempat? Empat tempat surat Fatir 2, surat Asy-Syura dan surat At-Taghabun. Kemudian dalam nama Allah Asy-Syakir. Yang anehnya di sini juga di sini disebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Wa man tatawwa'a khairan fa inna innallaha syakirun 'alim." Inna safa wal marwata min sya'airillah Faman hajjal baita wa tamara fala junaha 'alaihi an yatawaffa bihima. Faman man tatawwa'a khairan fa huwa fa innallaha syakirun alaihi ayat ke-158. Yang kedua dalam surat An-Nisa, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kanallahu syakiran alimah Wa kanallahu syakiran alimah Ayat-ayat ini semuanya menunjukkan kepada bentuk-bentuk artinya memaparkan tentang karunia Allah. Ya. Adanya bentuk intinan istilahnya dalam bahasa Arabnya intinan. Nah. Baik. Sekarang artinya secara bahasa. Asyakur, asyakir itu diambil dari kata asyukur. Syakara yashkuru syukran. Yang diartikan oleh mereka secara bahasa irfanul ihsan wa nashruh. Irfanul ihsan mengenal perbuatan baik dan menyebarkannya. Mengenal kebaikan dan menyebarkannya. Ini syukur. Satu pendapat satu pendapat tentang makna syukur, mengenal perbuatan baik atau mengenal kebaikan dan menyebarkan kebaikan itu. Nah, ada juga yang memaknakan asyukru as-sana 'alal muhsin. As-sana 'alal muhsin. Pujian-pujian kepada yang telah berbuat baik. As-sana'u 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf dengan kebaikan-kebaikan yang telah dia limpahkan. Nama Allah Asy-Syakur ini nama-nama yang tidak mutlak, ya, nama yang bisa disandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat-ayat yang empat tadi juga bisa diberikan kepada hamba. Bisa diberikan kepada hamba. Hamba Allah ada juga yang dinamakan asy Seperti dalam ayat-ayat pertama surat Al-Isra tentang Nabi Nabi Nuh. Dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Ini Nabi Nuh alaihi salam. Rasulullah SAW juga menyebut menyebutkan ketika melihat Bunda Aisyah melihat Rasulullah berdiri sepanjang malam dalam keadaan beliau terjaga melihat Rasulullah SAW masih dalam keadaan berdiri tidur lagi terbangun lagi melihat Rasulullah masih dalam keadaan berdiri tidur lagi kasihan kepada Rasulullah beliau Bunda Aisyah bertanya kenapa ya Rasulullah Dijawab oleh Rasulullah, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Ini nama Allah Asy-Syakur juga ini diberikan kepada nama-nama nama ini nama tidak mutlak. Lain halnya dengan Ar-Rabb. Lain halnya dengan nama Allah lafzul jalalah Ar-Rahman. Ini nama-nama yang mutlak hanya milik Allah. Nah, Nama-nama yang lain bisa diberikan kepada makhluknya. at tawab Ya kan? at tawab hamba Allah tawab. Innallaha yuhibbut tawabin. Banyak orang-orang yang tawab. Allah juga menamakan dirinya at tawab Fa'ana tawabur rahim. Asy-Syakur juga demikian. Allah menamakan dirinya Asy-Syakur dan hamba Allah itu juga ada yang syakur. Nah, Qala Az-Zajjaj, Az-Zajjaj ini pengarang imam Udama ahli bahasa juga ahli tafsir menulis tentang tafsir Asmaul Husna jauh sebelum Al-Ghazali Az-Zajjaj Asy-Syakur huwa fa'ul wazan fa'ul minasy-syakri minasyakri. Wa alus syakri wa aslus syakri asal kata asyakr fil kalam ini dalam bahasa Arab itu bermakna az-zuhur az-zuhur tampak menonjol Sehingga disimpulkan bahwa makna aslu syakri fil lughah secara bahasa kata asyakr itu asalnya maknanya adalah az-zuhur wa ziyadah. maksud dari pembahasan ini syukur dengan nama dari nama Allah ini lawan dari asyukru atau asyukran itu adalah kufran maksud dalam pengertian-pengertian bahasa syukran lawannya apa? kufran <clears throat> lalu apa bedanya antara asyukru dengan Alhamdulillah. Perbedaan antara asyukrul dan alhamdulillah. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, "Anna syukru a'ammu lebih umum dari sisi jenis dan sebab." dari sisi jenisnya, macamnya itu dia lebih umum dan dari sisi sebabnya dia lebih umum. Ini syukur. Tapi dari sisi muta'alliqatihi gantungannya, kaitannya itu lebih khusus, lebih spesifik. Kebalikannya dari alhamdulillah Alhamdulillah am lebih umum dalam hal muta'alliqat. Kaitan. Gantungannya. Tapi dari sisi sebab lebih khusus. Dari sisi sebab alhamdulillah itu lebih sifatnya lebih khusus. Kata beliau, maknanya maksud ungkapan ini bahwa syukur itu bisa dalam dengan hati. Dengan hati. Khudu'an wastikanatan. Dalam ini artinya apa? Tunduk dan menghinakan diri. Syukur dengan hati itu dalam bentuk khudu' dan istikanah. Tunduk dan menghinakan diri, merendahkan diri. Kemudian kata beliau bil lisan bil lisan dalam bentuk sanaan tirafan sanjungan pujian dan i'tiraf pengakuan menyebut-nyebut berarti kan gitu wabil jawarih dengan anggota badan Ta'atan dan Ketaatan dan ketundukan. Kepatuhan. Ini dari sisi anwa'nya. Ya, dari sisi anwa'nya. Tadi kan disebut dari sisi anwa' dan sebab itu lebih umum. Tapi dari sisi muta'allifatnya dia lebih khusus. Nah ini syukro Bisa dengan hati dalam bentuk tunduk dan menghinakan diri. Pengaku, ya, kesadaran. Kemudian dengan lisan, pujian dan pengakuan. Kemudian dengan anggota badan dalam bentuk keta ketaatan. Adapun muta'alliqatnya, nah, gantungannya, kaitannya adalah an-ni'am nikmat. Ada benda ini gantungannya adalah karena nikmat kepada nikmat nikmat. Nah, bukan sifat-sifat zatiah. Bukan sifat-sifat zatiah. Artinya apa? Kita mengatakan syakarnallaha kita tidak akan mengatakan kita tidak akan mengatakan syakarnallaha ala hayatihi kita tidak akan mengatakan syakarnallaha ala hayati. Tapi kita mengatakan syakarnallaha ala ni'amihi. Iya kan? Kita mengatakan kita kami bersyukur pada Allah karena nikmatnya. So, begitu kan? Kita tidak mengatakan bahwa kita bersyukur pada Allah karena hayatnya Allah. Ilmunya Allah. Nah. Karena itu adalah dalam keadaan bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala terpu, terpuji. Nah, beda dengan nah ini mak mak maksud beliau. Nah, artinya syukur itu adalah karena kebaikan dan nikmat. Karena kebaikan dan nikmat. Tetapi alhamdulillah tidak Artinya apa? Alhamdulillah bukan hanya ya, niatnya pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah itu tidak hanya terkait dengan nikmat. Tidak hanya terkait dengan nikmat, dengan sifat-sifat Allah. Terkait dengan semua sifat dan nama-nama Allah. Allah itu terpuji dalam semua keadaan keadaan. Nah, yang kita rasakan itu sesuai dengan kita ataupun tidak, Allah Maha terpuji. Nah, sekarang di makna istilahi dari asyukur ini terkait dengan nama Allah. Sebelum sampai disebutkan oleh Syekh, ini disebutkan oleh Alimam Al-Khattabi, asyakur artinya adalah Huwalladhi yashkurul yasir minat ta'ah yashkurul yasir maksudnya yasir di sini al-qalil pertama nanti mungkin disebutkan oleh Syekh. Nah, bahasa kalau bahasa Syekh di sini baik hampir sama ya. Alladhi yashkurul qalil minal amal. Yashkurul qalil minal amal. Oleh beliau Ini bukan dari Syekh ya, ini dari Al-Khattabi tadi. Kita apa namanya? Ya, kalau Syekh mengatakan tadi mananya hampir sama. Alladhi yashkurul qalil min amal. Kalau Imam Al-Khattabi menyebutnya yashkurul yasir min ta'ah. Mensyukuri yang ringan, yang remeh, yang kecil. Yang sedikit dari ketaatan. Fayusibu alaihi al-kathir minasawab. Fayusibu alaihi al-kathira minas sawab. Kemudian memberi pahala atas yang sedikit itu dengan banyak pahala. Apa buktinya? Dalam ayat kan ada disebutkan al-hasanatu ala nan bi asri amsalnya dengan sepuluh kali lipat atau dalam dalam surah Al-Baqarah misalnya. Nah, yaitu sumbulatin sampai itu bi'asin. Sampai tujuh ratus dibalasi oleh Allah, bahkan lebih. Nah, itu dia. Artinya nama Allah Asy-Syakur, dia mensyukuri yang sedikit dari ketaatan hambanya lalu membalasnya dengan pahala yang sangat banyak. Wa yu'til jazil minan ni'mah dan memberi kenikmatan yang berlimpah. Sehingga kata beliau, ridho kepada yang sedikit, ridho kepada yang sedikit itu termasuk syukur. Maka fayarba bil yasir minas syukri. Berarti ridho kepada yang sedikit itu artinya syukur. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala Rabbuna jalla wa lagafurun syakur. Seperti dalam ayat tadi dalam surat Fatir ayat 34, Inna Rabbana lagafurun syakur. Setelah menyebutkan apa? Perkataan Ahlul Jannah, Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Inna Rabbana lagafurun syakur. Allah ghafurun lidzunub wa syakurun lihaslil hasanat yudha'ifuha. Nah, Allah mengampuni dosa-dosa dan melipat gandakan balasan pahala. Nah, dengan demikian makna asyukru yang dinisbahkan kepada Allah itu artinya Allah ridha dengan ketaatan yang sedikit dari hambanya. Serta menerima ketaatan tersebut. Bahkan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Nah, sekarang bentuk-bentuk syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa Allah itu betul-betul sangat menerima kekurangan kita, kelemahan kita, kotornya kita itu tidak menghalangi Allah menerima amalan kita ya serba nah sudah sedikit campur lagi sudah sedikit campur lagi Campurnya apa? Tidak murni karena Allah kadang-kadang. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Wa in saan syukrihi fa huwa rabbi wa fi'luh. Kalau engkau tanyakan tentang syukurnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sifat Allah dan perbuatannya. Karena Allah menamakan dirinya asy-syakur, sebagaimana Allah menyatakan inna rabbana laghafurun syakur dan ayat-ayat tadi fahuwa subhanahu wa ta'ala yarda bil yasir minasyukri ma'in amihi al kafir dia menerimanya sedikit dan merupakan betul syukur bahkan syukur dari hamba yang sedikit pun diterima oleh Allah dengan apa seiring dengan limpahan nikmatnya yang demikian banyak. Wa min syukrihi dan diantara bentuk syukurnya Allah annahu yaghfirul katsira minaz zalal. Sehingga apa? Ini kemarin kita sudah lewat dengan nama Allah Al-Ghani. Betapa Allah tidak butuh dengan amalan kita. Dengan ketaatan kita. Tambah lagi ketaatan itu dengan campur aduk dengan kekotoran. Ketidakbersihan niatnya, kesempurnaannya kurang. Nah, tapi ternyata Allah menerima. Untuk apa? Nah, untuk kita ingat betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Tahu Allah Maha Ghina, Maha Kaya dan Allah Maha Syakur menambah kita semangat untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Zahiran wa batinan. Wa min syukrihi di antara syukurnya Allah itu annahu yaghfirul katsira minaz zalal Allah mengampuni banyak ketergelinciran kita. Kesalahan kita. Bahkan dalam ibadah yang kita lakukan tidak ikhlas mungkin. Tidak sempurna. Ditutupi oleh Allah. Wa yaqbalul yasir min salihil a'mal. Allah menerima yang sedikit dari solehnya amalan kita fayudha'ifahu adha'afan mudha'afa bighairi addin wala hisab. Lalu Allah melipat gandakan balasannya tanpa hitungan, tanpa batas. Wa kullu hadha li ahli at-tauhid. Tapi itu semua adalah untuk orang yang bertauhid seburuk apapun amal amaliyah dia, kejelekan-kejelekan dia banyak. Tapi sebagaimana yang kata Allah Allah katakan dalam hadis qudsi itu, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituha la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Seandainya engkau bertemu denganku menemui aku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau berjumpa denganku kata Allah, dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan apapun, pasti aku datangkan kepadamu ampunan sepenuh itu juga. Untuk ahli tauhid ini faedahnya tauhid. Faedahnya apa? Keikhlasan. Keikhlasan. Ya. Tauhid dengan semua bentuknya. Tauhidnya dalam rububiyah ya Allah, dalam uluhiyah apalagi, dalam asma wa sifat. Bukan nah, tidak dikotori oleh dengan kesyirikan dalam bentuk apapun baik itu syirkul kelisan, syirkul fil wa amma syirk fala yaghfiruhu wa la yaqbal ma'ahu minal amal nah adapun syirik Allah tidak akan teri, terima tidak akan Allah ampuni sebanyak apapun amalan dia ketaatan dia nah, in asyrakta la yahbatanna amaluka Betapapun banyaknya seorang itu memiliki ketaatan tapi dicampuri dengan kesyirikan, tidak ikhlas misalnya itu saja. Ria, ujub, waliyadzubillah. Nah, tidak diterima oleh Allah. Ana aghna syuraka an syirk. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku sekutu yang paling tidak butuh sekutu kepada Allah. Siapa yang mengerjakan satu amalan dan dia sekutukan bersamaku dengan sesuatu selain aku dalam amalan itu, aku biarkan dia dengan sekutunya. Allah tidak butuh. Maka hati-hati, bersihkan niat, minta kepada Allah bantuan. Betapa sulitnya untuk ikhlas. Betapa sulitnya untuk ikhlas. Ikhlas itu bukan di bibir. Bukan tekuknya kepala. Tertunduknya kepala. Bukan menangis ber, ber, berderainya air mata. Ya, di dalam hati ikhlas itu sehingga pujian celaan tidak ada pengaruhnya dalam diri seseorang sesuatu yang abadi dicari itu juga akan membuahkan sesuatu yang abadi pula nah pahalanya terus bagaimana dalam ayat itu وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض وفرعها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها tetap buahnya itu mengalir Nah, dan ya, disebutkan itu annahu yaghfirul katsiran minaz zalal wa yaqbalul yasir minas salih amal dan melipat gandakan pahalanya tanpa batas sebagaimana Allah sebutkan dalam firman Allah surah Ali Imran wa sanajzish syakirin wa sanajzish syakirin dan kami akan memberi balasan orang-orang yang bersyukur Balasan yakni orang-orang yang ber, bersyukur, bertauhid. Nah, tidak diberi ketentuan. Tidak di apa sih ini disebutkan secara umum. Nah, tidak disebutkan apanya apa balasan tersebut. Nah, untuk menunjukkan betapa besarnya balasan untuk orang-orang yang bersyukur. Nah, Wa min syukrihi dan di antara bentuk syukurnya Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis yang antum kenal ini nah, kisah di zaman dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara al atash ada seorang laki-laki melihat seekor anjing makan tanah saking kehausannya. Megap-megap sudah mau mati. rajulu khuffahu. Kemudian Allah eh, nah, laki-laki itu mengambil khufnya. Sepatu kulit tipis biasanya. Nah, untuk menahan dingin. Faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwah. Kemudian dia ciduk dengan sepatu tersebut. Nah, air secukupnya kemudian dia minumkan kepada anjing tadi. Fasyakarallahu lahu. Allah mensyukuri perbuatannya. Wa adkhalahu al-jannah. Dia dimasukkan ke dalam jannah. Perbuatannya sepertinya remeh. Seekor anjing. Makhluk yang oh, dalam perumpamaan perumpamaan sangat buruk seekor anjing ini. Nah, Perempuan itu orang-orang yang jelek. Semua kejelekan ini anjing. Tapi subhanallah dalam keadaan kondisi dia seperti itu. Haram dimakan, jilatannya juga najis. Subhanallah. Ketika dalam kondisi seperti ini, orang itu mengambilkan air untuk minumkan. Memberi minum kepada si anjing ini, dia, disyukuri oleh Allah perbuatannya dan dimasukkan ke dalam jannah. Fahada lima hasala fi qalbihi min husnin niyah warrahmah. Ya, ini tentunya didorong oleh niat yang ikhlas dan kasih sayangnya kepada sesama. Nah, sama seperti ini juga yang dialami oleh Bagaya Bani Israel. PSK di zaman itu. Nah, Subhanallah melihat seekor anjing berputar-putar di dalam keadaan dia juga sangat kehausan melihat seekor anjing berputar-putar di sebuah sumur yang jauh airnya hampir mati kehausan dia bela-belain dirinya turun ke dalam sumur tersebut untuk mengambil air dan memberi minum si anjing yang hampir mati kehausan Allah mengampuni dia Allah mengampuni dia sahih hadisnya dan itu sudah kita nah, masyarakat Wa min syukrihi ta'ala dan termasuk diantara syukurnya adalah maqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi bi tariqin ketika ada seorang yang sedang lewat di sebuah jalan wajada husna syaukin ala tariqi fa akharahu ada duri menjulur ke jalan ranting yang berduri terjulur ke jalanan. Lalu dia tolak ke belakang. Dia singkirkan. Fasyakarallahu lahu faghafaralah Allah mensyukuri perbuatannya dan mengampuninya. Kembalikan ke atas dengan niat yang memang mengharapkan pahala dari Allah dan karena rahmat wa min syukrihi annahu yajzi bil hasanati asrata amsalha bagaimana juga dalam ayat Allah memberi balasan kebaikan dengan 10 kali lipat yang sama kebaikan yang sama sampai 700 kali lipat Allah perumpamakan di dalam Al-Quran Matalul ladhina yunfikuna amwalahum lillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah 700 kali lipat bahkan sampai lipatan yang tidak terhingga Bihasadi haliha wa naf'iha sesuai dengan keadaan dan kemanfaatannya wahali sahibiha dan keadaan orang yang butuh itu tadi atau keadaan orang yang menginfakkannya tadi orang yang melakukannya karena apa kadang-kadang kalau di dalam keadaan dia nah sehingga di dalam riwayat disebutkan sedekah yang paling bermanfaat yang paling tinggi nilai itu yaitu dari juhdun mukil orang yang sungguh-sungguh bersedekah dalam keadaan dia sendiri kekurangan dalam keadaan dia sendiri butuh bagaimana dalam ayat Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Isar. eh, isar. Dahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya. Dan ini kan langka, makanya Allah puji wa may yuqashuha nafsihi ulaika humul muflihun. Nah, keadaan pemiliknya kemudian ikhlas dan mahabbah serta keamanan. Nah, tergantung dengan keadaan-keadaan ini. Orang yang kaya berinfak ya wajar kan. Tahu biasa mungkin. Nah, tapi orang yang miskin dalam keadaan dia miskin butuh. Dia berinfak tanpa takut miskin. Karena tahu Allah adalah Al-Ghani. Allah akan mencukupinya. Nah, ini yang luar biasa. Luar biasa. Nah, termasuk di sini min syukrihi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yarwi an rabbih bagaimana yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Allah berfirman inna beliau mengatakan innallaha katabal hasanat was sayiat thumma bayyana dhalik nanti dalam Arba'in Nawawiyah selesai nanti kapan Allah menetapkan kebaikan dan kejelekan kemudian menjelaskan masing-masing Faman hamma bihasanatin. Siapa yang punya keinginan melakukan kebaikan, satu kebaikan, punya niat, punya keinginan, punya himmah, cita-cita. Falam ya'malha, tapi dia tidak melakukannya, kata bahallahu lahu indahu hasanan hasanatan kamilah. Ada niat baiknya, tapi tidak dia kerjakan. Dicatat di sisi Allah satu kebaikan sempurna fa'in huwa hamma biha fa'in fa ihmilaha katabahallahu lahu indahu asyra hasanat. Ila sab'in yatin di'fin Ila sab'atin yatin di'fin Ila ad'afin kathirah. Itu tadi baru dia punya niat. Ketika dia mengerjakan dibalas oleh Allah sampai 6. Dicatat di sisi Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Siapa yang punya keinginan melakukan kejelekan tapi tidak dia kerjakan, kata bahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Dicatat di sisi Allah satu kebaikan sempurna karena tidak dia kerjakan kalau Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabaha lahu sayi'atan wahidah. Ketika dia punya keinginan lalu dia kerjakan cuma dicatat sebagai satu kejelekan. Mungkin kalau dihubungkan dengan yang lainnya, ketika dia mempunyai melakukan kejelekan ini, malaikat yang kiri masih nunggu 6 saat, situ saat. Tidak tahu apakah itu 6 jam, 6 hari atau 6 masa. Yang kiri masih menunggu. Kalau dia tobat istighfar kepada Allah, tobat menyesal, kemudian maka yang kiri ini meletakkan penanya. Kalau dia tidak bertobat, Catatlah satu kejelekan. Nah. Wa min syukrihi. Termasuk di antara syukurnya Allah ketika seorang hamba annal abda idza qama bi awamirihi hendak menjalankan perintah-perintah Allah. Wamtasana ta'atahu menampakkan ketaatannya kepada Allah, menunjukkan ketaatannya kepada Allah. A'anahu ala dalik. Allah bantu dia. Allah tolong dia wa asna alaihi. Allah puji hamba tersebut. Wa madahahu Allah sanjung dia. Wa jazahu fi qalbihi nuran wa imanan. Allah balasi dia. Dengan Allah tumbuhkan dalam hatinya cahaya dan keimanan wasa'atan fi badanihi, kuat fisiknya untuk melakukan ketaatan. Lapang, longgar, ringan. Wa quwwatan wa nasyatan fi jami' ahwalihi, kuat dan semangat dalam semua keadaannya. Kuat dan semangat dalam semua keadaannya. Itu ketika seorang hamba ingin menjalankan perintah Allah dan taat kepada kepada Allah, pasti Allah bantu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waziyadatan wa ziyadatan wa ziyadatan barakatin wa nama diberikan pula tambahan berkah dan bertumbuh artinya berkembang amalan itu dan amalan-amalannya juga ada tambahan-tambahan taufik. Semakin diberi taufik oleh Allah. Nah, termasuk diantara syukurnya Allah anna man taraka syai'an lillah Allah khairan Ini semua Di antara bentuk syukurnya Allah kebenaran Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik, lebih baik. Hmm. Semua. Nah, kiaskan apa sajalah. Nah, siapa yang mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada dia sehasta. Siapa yang datang kepada Allah berjalan, Allah datang kepadanya lebih cepat lagi. نعم akhirat. sekarang nah, di antara bentuk syukurnya Allah bahkan terhadap orang kafir. Syukurnya Allah itu artinya memberikan balas, menerima ya. Orang kafir pun kebaikan-kebaikan mereka itu dibalas oleh Allah di dunia. dibalas oleh Allah di di dunia. Nah. Kemudian nah, di antara bentuk syukurnya Allah itu Allah mengeluarkan dari neraka hambanya yang walaupun memiliki kebaikan sebesar biji atau memiliki iman sebesar biji zarrah diantara bentuk-bentuk syukurnya Allah. Nah. kepada nama Allah Asy-Syakur dan Asy-Syakir. Yang yang menunjukkan kepada sifat asyukur Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata beliau ini sebagai ilustrasi sejak berada di dalam rahim ibunya manusia itu selalu dikelilingi dengan berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam. Sejak dia dalam perut ibunya sampai detik ini itu dia selalu merasakan nikmat Allah zahiran wa batinan. Lailan wa nahara. yafadatan wa manaman. Dalam keadaan tidur maupun terjaga sirran wa alaniyatan sendirian maupun dalam keadaan dia bersama halayak bersama orang lain fi kullil anas dalam setiap kesempatan wa fi jami'il lahadat dalam semua ke keadaan waktu wa tawaturu ihsanillahi ilaihi ala muda al anfas bertubi-tubi berturut-turut nah, berlimpah ruah kenikmatan-kenikmatan kebaikan Allah kepadanya sepanjang nafasnya. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak berhenti, tidak habis pemberian-pemberiannya kepada kepada kita. Tidak pula terputus anugerahnya. Sebagaimana yang Allah katakan, dalam banyak-banyak ayat dalam banyak ayatnya. Nah. Seandainya seorang hamba berusaha untuk menghitung-hitung nikmat tersebut sejak dia dalam kandungan ibunya sampai detik ini, maka dia tidak akan mampu untuk menghitung menghitungnya. Dan dia tidak akan bahkan walau dari satu benda, satu yang dia peroleh, yang dia rasakan, tidak akan mungkin dia bisa menghitung-hitungnya. Oleh karena itu, maka seharusnya seorang hamba itu menjadi hamba yang syakur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang berlimpah kepada dirinya. Dan hendaknya yubaligh fi syukur. Mubalaghah dalam bersyukur kepada Allah. Artinya apa? bukan hanya sekedar dia mengucapkan syukur pada Allah, memuji Allah, alhamdulillah atas nikmatnya, yakin hatinya ini memang adalah karunia dari Allah dan kemudian menjalankan nikmat itu dengan ketaatan yang sebab sekadarnya tidak yubalil Bagaimana contoh konkretnya? Lihat bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayat, sepanjang malam. Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu ya Rasulullah? yang lalu dan yang akan datang. Kenapa sampai seperti ini engkau ya Rasulullah? Bengkak-bengkak, pecah-pecah kaki beliau. Kenapa? Lamanya berdiri. Kadang dalam satu malam beliau baca dalam satu rakaat Al-Baqarah, Ali Imran dan Al-Nisa. Sampai menggigil kaki para sahabat yang ikut. Sampai aku punya keinginan jelek. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa keinginan jelek itu? Membiarkan Rasulullah salat sendiri. Subhanallah. Mubalaghah. artinya bukan sekedar bukan sekedar melakukan ketaatan, tapi betul-betul. Nah, apa artinya istilahnya untuk apa? Ekstrim. Kalau kita katakan ekstrim, ekstrim untuk bersyukur kepada Allah pribadi dia dengan. Nah, tapi tidak menekankan pada orang lain. Rasulullah tidak memaksa yang lain. Tapi beliau hanya menjawab ketika ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Mengapa seperti ini engkau ya Rasulullah? Padahal Allah telah memberi ampunan kepadamu atas dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Jawabnya ringan, "Afala aku abdan syakura?" Apa aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Yang pandai bersyukur. Dan itu memang sangat subhanallah Seandainya seorang hamba mengerjakan ketaatan, kesolehan, amalan-amalannya jin dan manusia, nikmat Allah itu masih jauh lebih benar, lebih banyak kepada dia. Masih jauh lebih lebih banyak. Nah, untuk mensyukuri satu nikmat Allah itu saja, amalan kita seumur hidup belum cukup untuk membalasnya. Belum cukup, belum cukup. Siapa yang berani bisa membalas nikmat Allah, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Yang dengan iman ini Allah kita menjadi kenal, cinta kepada Allah, taat kepada Allah. Belum bisa kita membalas. Nah, untuk betul, nah, memasukkan iman itu betul menguasai, mengalir dalam darah kita. Berbuat dengan tuntutan iman, Padahal kita tahu nikmat iman itu nikmat yang tiada tara. Nikmat Islam, nikmat ilmu itu nikmat yang tiada tara. Tiada tara. Nah, belum lagi nikmat-nikmat yang yang lain. Maka al abdi an yukthira syukri fil qalbi wal lisan wal amal bil jawarih. Maka hendaknya bagi seorang hamba itu memperbanyak syukurnya kepada Allah dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badannya. Mudah-mudahan Allah menang. Nah, ya mungkin eh, mudah-mudahan dia, nah, semoga saja dengan sikap seperti itu, dia sering selalu setiap saat mengakui ini adalah nikmat dari Allah. Dia gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Dia puji-puji Allah. Mudah-mudahan dia sudah bisa menempati syukur pada Allah. Pada sebagian nikmatnya. Walaupun itu mungkin belum sempurna syukur tersebut. Karena besarnya, karena nah banyaknya nikmat nikmat tersebut. Nah, fasyukru bil qalbi nah, syukur dengan hati itu adalah al-i'tiraf bin ni'am al-batinah wadh-dhahirah lil mun'im. Mengakui nikmat lahir dan batin itu memang diberikan oleh al-mun'im. Dalam ini adalah dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan itu murni yang harus kita ingat. Itu adalah murni karunia dan pemberian Allah. Ingat bukan seperti perkataan Nam Qarun dan yang semisalnya innama utituhu ala ilmin indi. Karena saya pandai. Karena memang Allah tahu saya berhak. Nah, ingat bahwa nikmat-nikmat itu sampai kepada kita min ghairi samanin tanpa sama tanpa harga yang kita berikan. Nah, bukan pula tanpa kita memiliki hak terhadap nikmat itu. Dan itu semua adalah memang memang milik milik Allah. Ini pengakuan dari ha, dari hati ini syukur dengan dengan hati kita meyakini bahwa nikmat itu adalah memang murni dari Allah bukan karena kita berhak bukan karena Allah tahu kita berhak memang kita pantas nah, tapi murni karena Allah kemudian wa syukur bil lisan asana bin ni'am memuji-muji nikmat tersebut menyebut menyebutnya menghitung-hitungnya artinya sering mengingat-ingat nikmat-nikmat tadi kita sudah diberi ini diberi ini masya Allah banyak sekali sudah lupa dengan walaupun mungkin kadang-kadang nah sengsara seperti yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam. Nah, dalam keadaan sakit seperti itu bertahun-tahun tidak pernah beliau berkesan dan teringat dengan berbagai kebaikan. sudah berapa lama? Baru berapa lama ketika istrinya mengeluhkan? Sudah berapa, baru berapa lama? Nah, sekian puluh tahun Beliau merasakan nikmat sehat, anaknya banyak, hartanya banyak, baru kemudian beberapa tahun mengalami cobaan dari Allah tidak di, bisa dibandingkan tetap ya memuji nah bagaimana dalam firman Allah wa in wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits Kemudian di situ juga disebutkan di antara bentuk nikmat syukur ini atau syukur bilisan itu dengan juga menampakkannya. Nah, Allah suka melihat asar nikmatnya itu pada hambanya. Nah, adalah bekasnya. Nah, ya, pakaiannya jangan dekil aja, padahal dia mampu untuk beli, misalnya. sendalnya, jangan sampai dibantu orang. Lihat sendalnya koyak-koyak ada. allah bukan tidak bisa beli. Ya, cuma belum merasa belum waktunya kadang-kadang ya. Nah, baik. Nah, seperti itu. Artinya Allah suka hambanya itu apa namanya memperlihatkan asar dari nikmat yang diberikannya kepada hamba. Nah, wa syukru bil jawarih Ini sebagai bentuknya misal. Fa'idha amallahu 'alaika bimalin falyakun 'alaika asaru hadzal mal fi libasika. Kalau Allah memberikan harta kepadamu sebagai nikmat, maka hendaknya terlihatlah bekas harta itu ada bahwa Anda pernah punya dapat rezeki berapa uang. Ini disebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin. Ini Syekh nah, kita momen bin Shalih pada pakaian, nampak terlihat pada rumah, pada kendaraan, sedekah, nafkah. Nah. Kalau berupa ilmu, maka hendaknya terlihat asar ilmu tersebut apa? Taklim dan menyebarkannya kepada orang. Dakwah. Itu diantaranya. Wa syukur bil jawarih. Yang paling berat. Allah yusta'ana bin ni'am illa ala ta'atillah. Tidak menggunakan nikmat itu kecuali untuk taat kepada Allah. Tidak menggunakan nikmat itu kecuali untuk taat kepada Allah. Wa an yahdara min si'maliha fi syai'in min ma'afihi dan berhati-hati untuk tidak menggunakan nikmat itu dalam kemaksiatan kepada Allah betapa sulitnya yang masalah ini. Ya, nikmat kita banyak yang kita gunakan untuk nah untuk tidak taat kepada Allah. Nikmat waktu, nikmat sehat. Nah. Wal ajab yang sangat yani menakjubkan, yang sangat aneh adalah mimman ya'lamu dari orang-orang yang tahu anna kullama bihi minan ni'ami minallah. Sungguh aneh orang-orang yang sudah tahu kalau semua nikmat itu datangnya dari Allah, summa la yastahi minal isti'anati biha alartikabi ma nahahu. Allahu musta'an tapi kemudian dia tidak malu menggunakan nikmat itu untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Lantas tastahi makma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, buatlah semaumu. Wal haya'u minal iman. Dan malu itu sebagian dari dari iman. Nah, ilmu asar ilmu itu bukan nah, bukan karena banyaknya maklumat, senioritas, sudah lama ngaji. Nah, saya sudah lama ngaji itu bukan jawaban. Karena banyak orang yang sudah banyak yang lama ngaji tapi hal-hal yang mendasar malahan dia sepelekan misalnya. Dalam urusan mahram misalnya. Mudah-mudah. Damar musiknya gini. Ada yang kadang-kadang merasa ya, fenomena mengangkat anak. Lupa kalau itu bukan mahramnya dan tidak disusukan. Semakin besar anak itu semakin tidak ada batas. Hati-hati. Kemudian ada lagi dalam hubungan yang bukan mahram malahan. Bermudah-mudah dengan kerabatnya. Ya. Al-ilmu laisa kasrati riwayah. Innamal ilmu kasrati khasyah. Rasulullah sudah mengingatkan bahaya-bahaya dalam masalah ini lebih-lebih dalam hubungan yang orang menganggap biasa yang bukan mahram tapi orang menganggapnya biasa biasa di luar sana periparan bahaya ya. sepupu-sepupuan sepupu bukan mahram kecuali dia pernah menyusu dengan orang tua kita tapi gitu, menyusu dengan orang tuanya tidak masalah tapi kalau tidak ada yang seperti itu itu bukan nah bukan hubungan yang sama seperti ajanib yang lainnya maka hendaknya berhati-hati ikhwan dan akhwat untuk berhati-hati dalam yang seperti ini. Kerabat memang kerabat, tapi al-haq agama kita melarang. Bahkan Rasulullah mengatakan seperti diajak ke tempat penyembelihan. Siapa yang mau mati? Diajak diseret untuk ke penyembelihan. Seperti itu hubungannya dengan periparan. Ipar itu al-maut. Mati hukumnya. Nah, Karena orang menganggap biasa, oh itu kan iparnya. Enggak di sini syaitan bermain. Nah. nah Rasulullah SAW, para sahabat pun juga nah, betul ketat mengingat yang seperti ini. Dan sudah banyak kejadian. Sehingga berusaha kita untuk menutup. Jangan sampai hal yang seperti ini ya menimpa kita kaum muslimin lagi ya terutama salafiyin dan salafiyat nah Wallahu a'lam soal Ini dulu mungkin insyaallah pada kesempatan berikutnya nama Allah Nah, apa? Yang sudah? Baik, nama Al-Qarib aja. Ya. Al-Qarib Al-Mujib. Al-Qarib Al-Mujib. Insyaallah nama Allah yang berikutnya kita bahas adalah Al-Qarib Al-Mujib.